pagi Pak Gilbert Selamat pagi Ya saya sangat salut dengan Pak Dahlan ini Saya mengharapkan untuk adanya Pak Dahlan-Dahlan pak lain di Indonesia Supaya lebih cepat Indonesia lebih cepat maju ya Kalau saya lihat ini DPR ya jangan dihiraukan lah Saya sendiri merasa tidak diwakili oleh DPR itu Ya kan, ini adalah salah satu contoh daripada seorang entrepreneurship sejati. Jadi yang harus dipilih ya seperti Pak Dahlan jadi bukan seorang birokrat ya. Birokrat tuh sebenarnya hanya maling-maling ya. Tanda kutip tuh maling. Maling semua. Nah jadi yang harus diperlukan adalah seorang entrepreneur seperti Padahal Harus mengambil keputusan seperti sepersekian detik. Jadi pendelegasian tidak, mal, tidak, tidak jadi masalah. Dia mau delegasikan ke bawahannya. Itu pangkas birokrasi itu. Pangkas sehabis-habisnya. Karena kita bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara dengan Vietnam saja kita kalah. Ya kan? Tidak lama lagi Kamboja akan nyusul hmm. untuk mengalahkan kita. Ya. ya kan? Nah, itu itu demi Indonesia saya dukung Pak Dahlan. Jalankan terus. Terima kasih. Terima kasih Pak, Pak Gilbert ya. Pak Irfan selanjutnya selamat pagi. Oke. Iya, silakan Pak Irfan. Singkat saja Mbak. Maju terus Pak Dahlan, Iskan. Eh, tidak usah digobris DPR kita memang sudah Eh, saya susah saya ngomongnya sekarang nggak ada gunanya lagi hanya untuk memikirkan kepentingan mereka maju terus padalan kita dukung kalau memang harus padalan dihalang-halangi terus mundur saya jadi menteri lebih baik tidak saya jadi menteri daripada nurutin kemauan mereka terima kasih baik terima kasih Pak Irfan Pak Legowo selamat pagi ya saya mendukung idenya nomor satu dan nomor dua Bu saya yakin bahwa Pak Daban Iskan adalah niatnya baik saya dukung itu kalau birokrasi itu dipangkas, semuanya itu akan jalan dan menjadi baik negara ini. Tidak ada korupsi. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Pak Simanjuntak. Ya, menurut saya Pak Dahlan cukup arogan ya. Saya bukan politikus, saya pengusaha. Di setiap negara itu diperlukan namanya birokrasi. Birokrasi tidak boleh dihilangkan. Birokrasi itu dikurangi boleh. Tapi di negara manapun pasti ada birokrasi. Apalagi Pak Dahlan buka-buka pintu tol itu sabot saya saya saya kurang setuju pak baik saya saya suka dengan persepsi beliau tapi untuk yang satu itu saya kurang suka itu pendapat saya singkat dan jelas terima kasih Pak Simanjuntak Bu ini selamat pagi pagi Bu Aduh, saya sih benar Bu, saya sih dukung Pak Dalan Bu Dia itu mau kerjanya cepat Seperti sekarang ini Bu ya, PLN gak dipegang Pak Dalan Sering diarpet, diarpet, mangpet melulu Bu Pak Dalan tuh orangnya tegas, maunya semua serba cepat bersih gitu loh jadi nggak nggak seperti kayak sekarang ini bu saya sih dukung Pandalan bu kalau bisa dia jalanin aja bu jadi presiden bu nggak nggak ini jadi tegas gitu loh bu pasmi semuanya yang nggak benar-benar yang kerjaan belak-belak abisin gitu bu jadi investor masuk ke Indonesia nggak seperti ya, ini peraturan ini peraturan itu bikin pusing kepala saya sih dukung Pandalan bu makasih baik terima kasih Bu Eni siang Pak Adi selamat siang silahkan komentar Anda saya kira itu putusan yang bijak ya karena nggak mungkin seorang dalam Islam bisa menjalankan semua semua kewenangan yang diberikan kepadanya maka harus didelegasikan berdasarkan uh, surat pendelegasian itu artinya tetap keputusan dalam ini kan itu tapi didelegasikan kepada bawahannya itu untuk mempersingkat birokrasi bayangkan kalau misalnya direksi perlu keputusan cepat pak dalamnya atau di mana-mana kan nggak mungkin nah itu apa perlu menunggu dan itu yang penting tanggung jawab dipertanggungjawabkan secara profesional oleh yang mengambil yang diberikan delegasi kan kira-kira begitu jadi menurut saya itulah memang harusnya seperti itu karena sekarang ini kan Ya tinggal Pak Dalan Iskan pasti nggak akan berurusan dengan, dengan partai politik nanti itu juga sulit lah urusannya dia karena memang sulit eh, di, di negara ini buat buat berbuat baik eh, tanpa melibatkan orang-orang yang, yang merasa punya kepentingan kan gitu. Terima kasih. Baik terima kasih Pak Herman selamat siang. Ya selamat siang. Saya cuma hanya mau menambahkan dari opini yang pertama ya harus lebih berhati-hati aja lah Tapi kan nanti dari keputusan tersebut uh, bisa timbul KKN-KKN yang baru setelah itu gitu jadi memang ada baiknya tes, uh, seperti itu cuma ya kita harus berhati-hati aja lah nanti kan um, yang merasa di atasnya itu merasa punya kekuasaan akhirnya dia timbul suatu pakaian baru gitu modus baru seperti itu Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Pak Joshua, selamat siang. Iya, siang Bu. Silahkan. Uh, eh, bu, cuma singkat aja Bu, uh, pembicaraan saya Bu. Itu DPR takut kehilangan jatah, itu aja Bu. Terima kasih. Selamat siang. Ya itu seperti Bapak yang barusan ngomong betul Karena DPR tidak dapat jatahnya Karena jalan perundangan kalau lewat DPR kan harus minta duit DPR-nya baru bisa kan. Itu betul juga Baik. Itu, itu, itu, karena DPR tidak ada duit itu betul Pak Dahlan kan terlalu terlalu birokrasi nggak bisa maju negara kita tuh makasih terima kasih Pak Agus Pak Gatot selamat siang selamat siang Ibu silahkan iya saya melihat bahwa track record Dahlan Iskan itu sudah terbukti dan pendelegasian wewenang, pendelegasian tanggung jawab itu bagian dari manajemen untuk mempercepat proses perubahan dan juga pengambilan keputusan. Jadi dalam Islam memberikan wewenang justru kepada Uh, pimpinan BUMN yang bersangkutan karena mereka yang lebih tahu mana yang harus dipangkat dan sekaligus menempatkan Dahlan Islam sebagai pengamat langsung apakah terjadi KKN atau tidak jadi yang dikhawatirkan oleh eh, pembicara nomor dua tadi mungkin justru dijawab dengan dasaran seperti ini jadi karena aku tidak masuk di dalam eh, bagaimana proses rekrutmen atau proses uh, eh, pemangkatan birokrasi itu maka pandangan Islam lebih bisa memberikan uh, otoritas yang lebih bagus dan kemudian uh, kecermatan dan kecerminan pikiran lebih mantap sehingga perubahan itu akan sesuai dengan yang diinginkan oleh pandangan Islam. Saya kira ini bagus saja. Tinggal kita positif thinking atau tidak. Kalau kita berpikir positif, saya pikir itu adalah satu terobosan yang harus kita hargai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gatot. Penelpon terakhir nih Pak Johan, selamat siang. Oke, terima kasih. Oke, saya rasa Pak, Pak, Pak Danisa harus jalan terus. Kalau sampai di, nanti yang kan sekarang ini semuanya rugi. apa kasih apa-apa tidak rugi. Kereta yang penuh begitu rugi. Tidak rugi, pokok rugi. Sekarang mendingan itu, apa dari Danisa itu harus, apa, kan punya terobosan itu tidak angkat sampai kita lihat dan sambil nunggu itu menteri-menteri yang sekarang ini apa kabinet apa itu yang tolong dari berjalan jalan dikirimkan kalau DPR itu itu nggak didengerin lah itu rakyat semua itu makasih